Tapi intinya apa? Islam itu semudah itu. Yang menerima kebenaran karena servis saja diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di sini pentingnya kiai-kiai yang wasatiyah, yang ceria, yang gampang. Karena kita tidak ingin tanfir. Saya kemarin bikin makalah untuk 100 harinya guru saya Kiai Haji Memun Tak beri judul Al Intisor Lima Dhaibi Syekhina. Itu diantara yang saya tulis adalah Sayyidina Umar itu pernah diprotes sama banyak sahabat. Termasuk Abu Bakar, karena Abu Bakar ke Umar ini lewat penunjukan. Kata para sahabat, ya Abu Bakrin kamu memasrahkan umat ini ke Azladin Nas, orang paling kasar, yaitu Umar. Tapi apa? Ketika ada sahabat yang memberanikan diri tanya Sayyidina Umar, namanya Abdurrahman bin Auf, Kenapa engkau kasar pada umatnya Rasulullah saw? Jawabnya Umar itu unik. Fawwah, lakot lintu hatta khasyitullaha fil lain. Walau kotis tatattu alaihim hatta khasyitullaha fis syiddah. Fa'ainal makhraj. Saya ketika lunak sama manusia, sebetulnya saya juga takut Allah ketika ngambil sikap lunak. Karena lunak itu dianggap pembiaran. Bagi orang yang salah paham, lunak itu dianggap pembiaran. Kamu punya ponakan yang sering pacaran misalnya atau sering nakal, kamu lunak itu dianggap pembiaran. Pembiaran itu tidak mendidik. Tapi kalau kamu sebagai Pak Lek Pade terkenal keras, ponakmu ya tau sowan, itu ya iso didik sama saja. Orang kau berdidik, um, sowan saja agak berah, gak berani. Ketemu kamu lari. <laughs> Intinya apa? Terlalu lunak juga ada masalah, yaitu dianggap pembiaran. Terlalu keras juga ada masalah, kan hakikatnya nggak bisa didik. Orang-orang yang terlalu keras sama masyarakat, ini kan nggak kau berdidik karena wong roh melayu. Tapi nak terlalu hatian, Kayak kula niki nyongkomu ya maksiat tak barno <laughs> itu. Kan, itu kan yo repot kan. Sehingga ngendikane Sayyidina Umar fawawah lakot lintu linnas hatta khasyitu wa filan. Ketika saya ngambil sikap lu, nak sebetulnya saya juga punya khasyah karena dianggap pembi pembia. Ya. Tapi ketika saya terlalu ekstrim, saya juga takut Allah. Jangan-jangan itu tanfir menjadikan orang jauh dari orang-orang soleh karena yang soleh terlalu ker keras. Fa'inal makhrut. Lalu jalan keluarnya gimana? Ya jalan keluarnya tadi, wasatiyah tadi. Jangan lunak yang sampai pembiaran, ya jangan keras sampai orang tanfir. Ukurannya apa? Ya tanya anak-anak PSK nanti <laughs> karena yang baru mengkaji apa wasatiyah. Jadi saya mohon referensi itu sebanyak-banyaknya karena terus ada lagi saya punya cerita ada seorang wali yang kalau doa itu agak neror Allah tapi itu kalau nggak wali nggak boleh. Harus jadi wali dulu baru boleh. Karena kalau wali itu keliru-keliru itu ya tetap sama Allah dibasakan isek. Isek itu bronto. Enaknya kekasihnya Allah kan gitu. Makanya di antara doanya Habib Ali Al-Habsi Sohibu Simti Duror itu doanya. Tapi kamu tidak boleh melakukan doa ini, dosa. Kalau nggak wali dosa. Itu doanya gini. Waj'al sayyati sayyati man ahbabta. Jadikan kesalahan saya itu kesalahan orang yang kau cintai. Jadi kamane cara Jawa wis kadung disayang, salah-salah wis bener gitu-gitu. <laughs> Jadi was al sayyati, sayiati man ahbab. Jadi kalau orang yang sudah super itu salah ya jadi apa? Tapi ya udah salah sampai kayak zina maling anda itu parah itu. Gitu. Ada seorang wali doa di depan Rasulullah itu gini. Ya Allah, jenengan punya dua pilihan. Jika jenengan menjadikan saya orang soleh surah habibuka, maka kekasihmu ini akan senang. Dan yang susah itu musuh kamu, yaitu iblis, musuh engkau. Tapi eh, jika engkau ingin saya ini dolim, jadi orang dolim, yang susah itu kekasihmu, yaitu Nabi Muhammad SAW. yang seneng musuhmu, yaitu iblis. Mohon jenengan milih mawon, nyenang no, <laughs> nyenang no kekasihmu, apa nyenang no musuhmu gitu. Ya sudah kan Allah tidak punya pilihan. <laughs> Mana mungkin Allah ingin menyusahkan kekasihnya? yaitu kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama, semua ulama anda ingin umatnya Nabi matu hinal maksiyah mati dalam keadaan mak. Maka kita berusaha semaksimal mungkin. Semoga mereka tobat. Semua Quran itu la Allahum yarjiun la Allahum yantahun. Diharapkan mereka kem. Allah yang Tuhan saja, yang al ghaniyul mutlak. Allah yang al jabbar al qahar saja sama orang-orang yang asrofu ala anfusi masih dipanggil-panggil wa ibu ila rabbikum wa aslimu Allah yang Tuhan saja memanggil yang sedang di luar dipanggil masuk. Masa kita gara-gara soleh yang over, yang sudah di dalam mau dikeluarin. Oh, itu kan apa-apaan itu. Makanya ini pasti tak dukung Islam Satya ini. <laughs> Jadi saya dukung itu bihut jatin, bukan karena saya hormat Pak Kores orang sepuh itu enggak. Memang jatin. Kalau soal dukung karena orang sepuh itu etika, apa? Etika tentu saya lakukan itu, pasti saya lakukan karena itu etika. Tapi lebih dari itu karena bihujjatin wadihah, bihujjatin bayina. Memang logikanya seperti itu. Allah yang Tuhan saja selalu memanggil yang luar di masukkan ke dalam. Masa yang sudah di dalam dikeluar? Makanya kitab Ithaf, kitabnya Sayyid Zabidi itu. Sayyid Murtado Azabidi. Itu bab takfir. Itu beliau ngeritik entek ngamek corong Sampai sekian kuras. Sampai beliau mengutip Fa innal imama la ayyukhti afil afi khairun min ayyukhti afil ukuba. Kowe de keputusan salah nyepuro luwe apik timbang salah sok Nyepuro salah tetap bener. Tapi nak nyekso bener ya mesti ben bener. Fa innal imam la ayyukhti afil afi khairun min ayyukhti afil ukuba. Sehingga beliau terus hampir sekian kuras. Coba hadis di Muslim, di Sahih Muslim. Itu Usamah ya. Kalau di Sahih Muslim itu rawinya disebut Usamah bin Zaid. Tapi di beberapa riwayat ada yang menyebut itu tidak Usamah. Sehingga banyak syarah mengatakan itu taat dudul wakia. Memang kejadiannya dialami sekian soha, sahabat. Itu ada perang gitu. Ketika musuhnya terdesak. Padahal musuh ini sudah sudah apa memotong sekian tangan sahabat. Ada yang sudah pernah baca sahabat Ketika terdesak, dia mengatakan la ilaha illallah Muhammadur. Singkat cerita oleh Usamah tetap ditusuk sampai mati. Tapi sama Rasulullah ketika lapor, kamu membunuh setelah mengucapkan la ilaha illallah ya Usamah? Iya. Tapi inama qolaha mutawid dan dia mengatakan kalimat itu karena mutawid dan nyari perlindungan saja. Afala syakok ta'an batni, afala syakok ta'an kolbi. Kamu, sudah kamu lihat di dadanya. Kalau dia betul-betul ngomong karena mutawi dan jangan-jangan karena iman bet. Betul. Terus memangnya ketika kamu iman orang-orang sahabat itu rata-rata kan pernah kafir. Memangnya ketika kamu iman tak curiga, eh, kan enggak. Langsung saya terima, kenapa ini main curiga <laughs> kira-kira. Sampai seperti itu. Saktinya kalimat la ilah. Jadi kalaupun diomongkan mutawidan saja tetap sah. Meskipun ngomongnya hanya untuk perlindungan dari apa? Safe dari Malah ada riwayat lain yang menyebutkan itu tidak usama di tafsir Qurtubi itu. Itu yang ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah napa? Fatabayanu wala taqulu liman alqa ilaikumus salama mu'mina. Itu kalau di riwayat Qurtubi lebih ekstrim lagi. Si orang tadi tidak usama, jelas pastikan itu tidak usama. Ada ada yang lain tidak usama. Itu bantah Nabi. Ya Rasulullah, andekan belah dadanya orang itu saya belah, apakah kemudian saya tahu apa yang ada di hatinya? Jadi Nabi jadi dibantah. Ya rodok khawarit. <laughs> jadi Nabi masih dibantah. Kata Nabi, ya ndak kamu tetap gak tahu apa yang ada di hatinya. Loh, terus masalahnya apa? Masalahnya begini, setelah kamu belah dadanya, kamu tetap gak tahu hatinya kan? Fala anta ta'lamu ma fi qalbi wala anta tusaddiqu ma fi lisani. Jadi kowe udah di wong kacuk. Ngerti hatinya yang enggak, percaya lisannya juga enggak. Kan enggak ada hujah yang kamu ambil. Harusnya kata Nabi profesional dong. Nak roh hati ini rujukannya le lisan. Lah ini enggak, hatinya kamu enggak tahu, lisannya enggak kamu percaya langsung kamu pakai itu apa? Seperti saya sama jenengan kan gampang. Aku raro niatnya sama ngaji api opo raro. Sementing tak gon ngaji berarti seneng ngaji. tadi jelas ada yang diam diambil. Makanya semenjak itu para ulama rata-rata itu hampir semuanya itu Islamnya wasatiyah. Karena ciri khas agama ini adalah wawo yad'u ila daris salam. Selalu memanggil-manggil supaya orang masuk. Gak ada ayat wawo yukhriju min daris salam <laughs> itu gak ada. Allah mengusir orang Mindaris? Tidak ada. Nah, kalau sampean salahnya orang yang dicintai, kayak Nabi Adam nasib temen. Nabi Adam itu salah karena makan apa sajarotil huldi. Kata cerita-cerita gitu loh. Nanti bisa diperdebatkan. Sajarotil huldi itu nama larangan, itu nama salah sebetulnya. Nanti tanya Pak Kures, itu kan sebenarnya gini. Istilah huldin itu bahasa setan. Hal adul luka ala sajarotil huldi wa mulki Jadi iblis itu goda Adam kamu ingin mangan pohon keabadian. Jadi kalau kita istilahkan sajaratil khuldi, berarti mengesahkan istilah yang dipilih setan. <laughs> Jadi jadi masalah. Makanya saya gak pokoknya anut-anut umum wong muni sajaratul khuldi ya ikut sajaratul khuldi. Tapi ini sebetulnya bahasa yang dipakai dipakai setan. Singkat cerita Nabi Adam itu akhirnya makan. Makan tapi tidak banyak. Makanya sebagian aja diredaksikan dago. Dago itu ngicipi. Makanya ada akala, Berarti zauk juga disebut aklu, tapi aklu yang sedikit disebut zauk atau zako. Nah, ketika makan itu Allah duko. Tapi duko orang yang dicintai. Diwarai. Cung Adam, kowe tak warai dungo supaya tak sepuro. Jadi kaya anak apa minggat wong disayang, yes, minggat lah tak sangon. <laughs> Makanya wajal al sayyati man Disangoni, fatalah ko ada mirobi kalimatin fatah balik. Makanya saya kalau baca ayat itu cek enak, jadi sangon Mau cek iki cung yang kok Jadi minggat digani HP bek duit kok nak wes kepen mulai ya semulai. <laughs> Makanya itu jadi Quran itu luar biasa. Akhirnya Nabi Adam yang benar diusir, tapi sudah bawa bekal. Diwarai, bek pangeran Nah ternyata apa? maksiatu Adam tuh maksiatu muadzimin. Maksiatnya orang yang sangat menghormati Allah. Jadi kalau kamu ingin jadi wali itu pertama harus kamu berstatus al-muadzim, al musabbi Ternyata kata kuncinya gini, kata tafsir Ibnu Katsir ini. Wako sama huma inni lakuma laminan nasih. Saya ini kan muridnya Mbah Maimun, muridnya bapak saya. Kan gak kebayang orang pakai namanya Allah kemudian dusta. Jadi Nabi Adam dirayu setan kayak apa itu gak pernah tertarik. Gak pernah tertarik. Tapi akhirnya setan bilang, wawahi demi Allah, bahwa saya menyuruh kamu makan buah kudu itu laminan nasihin. Wawahi, pakai kata wawahi. Terus Allah ya sudah merevisi larangan itu. Sekarang sudah bilang boleh katanya. Nah karena kata pakai wawahi. Terus kata Nabi Adam, Fawawah wa izzatika ya Rabbi. Ma anna ahadan yahlifu bika kadiban. Ini dawe Nabi Adam. Adam kuwi tak kandhani kok ora nurut alasan apa? Terus Adam atau pengiran wa izzatika demi kehormatamu ya Allah. Fawawahi ma adzunnu anna ahadan yahlifu bika kadiban. Saya tidak pernah ngira ada hambamu, ada makhluk, kemudian mencatut nama engkau, kemudian dia dus. Kenapa saya sebut-sebut nanti tadi Asmani Mbah Mun? kan saya punya teman biasa bodoni saya, wis biasa bodoni saya, nipu saya. Terus bilang gini, Gus Mbak, nanti timbali Mbah Mun. Dan dia sumpah, kira-kira tak pikir apa enggak? Enggak, pasti saya langsung mak. Meskipun ya dibodohi. Karena saking wibawanya Mbah Mun, sehingga saya tidak ngecek lagi orang ini bohong apa tidak. Nah, Nabi Adam, saking wibawanya Allah di hatinya Nabi Adam, kita sebut wawohi. Allah sekarang ngalalkan itu, sudah tidak pikir panjang. Karena dia tidak pernah ngira ada orang mencatat nama Allah, kemudian dia nah Seperti di dunia santri, misalnya ada yang dipanggil Habib Ali, masuk disumpah sih tenang tau ora. Kowe oh, iku mesti teman yang biasa bodoni sampean lah, mesti langsung Sangat takutnya kan gitu. Sampean takut istri dibilangi teman, bojomu nelpon. Wah, lagi. itu mesti tidak dikonfirmasi lagi itu. Saking takutnya itu. Nah, Nabi Adam itu seperti itu. Saking takzimnya kepada Allah sehingga ketika disebut wawohi. Nah, itu yang kata kuncinya wako sama rumah. Inni lakuma laminan nasihin. Fadallahuma bihur. Itu kalau sampean teliti. Ini kesangannya Pak Kures pakai madatul kalimah itu kelihatan. Fadallahuma itu rujuknya ke iblis. Jadi Adam di situ korban terus. Kan wako sama huma iblis sumpah ke Adam Hawa. Fadallahuma iblis menunjukkan Adam Hawa. Sehingga dia dua orang ini maksiat itu semuanya korban. Dia hanya sebagai ob, ya. Kreatornya yaitu iblis. Tapi Nabi Adam sampai tertipu tuh gara-gara tadi. Wa izzatika ya Rabbi. azunnu anna ahadan yahlifu bika kadziban. Ketika menyebut nama engkau, saya tidak pernah mengira ada orang menyebut nama engkau kemudian dia dusta. Loh, saya bayangkan orang paling brengsek sekalipun teman saya kalau bilang Gus sampean dipanggil Mbah Mun, tentu tidak saya pikir lagi. Atau di pondok sini, Kang diceluk Habib Ali, ditimbali Habib Ali. Sampean konfirmasi apa enggak? Enggak kan? Apalagi ini Allah Subhanahu Wata. Jadi uang naik sebakat wali. Itu begitu. Nah kalau jenis ini kok salah. Itu wajal sayyati sayyati man.